بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الفرد الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وصلاة الله وسلامه على إمام الموحدين حبيبنا شافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ثبت إيماننا ثبت قلبنا على أول قلوبنا على دينك أعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أما بعد kita lanjutkan belajar kita pada pagi hari ini dengan kitab Ummil Barahin karangannya Imam As-Sanusi rahimahullah taala yang pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sifat-sifat Allah tepatnya adalah sifat ma'ani sifat ma'ani kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam tujuh sifat ma'ani dan sebagian ulama dari kaum Asyairah dan juga Maturidiyah menganggap cukup dengan 13 sifat ini mereka tidak membahas tentang tujuh sifat berikutnya yang disebut dengan sifat maknawiyah yaitu qadiran muridan aliman hayyan samian basiran mutakallima kenapa karena kalau sifat maknawiyah itu diibaratkan seperti buah tentu pasti ada selagi orang itu disifati kalau manusia itu disifati dengan satu sifat kalau dalam ini Allah bersifat Qudrah, maka secara otomatis Allah adalah Qadir Maha Kuasa. Allah bersifat berkehendak, maka Allah Muridun Maha berkehendak. Allah disifati berilmu, maka secara otomatis Allah Maha mengetahui. Sehingga sebagian mengatakan ada 13, maka jangan kaget tidak ada perbedaan yang sesungguhnya. Dan pembahasannya pun sama, hujah-hujahnya yang digunakan pun sama. Hanya sifat makna maknawiyah ini dihadirkan oleh kaum asyairah, sebagian kaum asyairah, karena memang setelah kita mengatakan Allah bersifat maka tentu akibat dari bersifat itu kalau dalam bahasa sebab akibat akan tapi dalam hal ini bukan begitu. Segala sesuatu yang disifati dengan sifat maka ia akan menjadi bersifat. Mempunyai sifat menjadi bersifat. Misalnya Allah yang disifati dengan sifat mengetahui menjadi maha tahu Al-kalam disifati kalam maka mutakalliman Allah maha berbicara. Dan sifat maknawiyah ini yang ditetapkan oleh kaum Mu'tazilah. Perbedaan kita dengan kaum Mu'tazilah adalah mereka mengingkari sifat ma'ani. Mereka meyakini Allah itu maha kuasa, maha mengetahui, aliman, qadiran, muridan, aliman, sami'an, basiran, hayyan mutakalliman mereka meyakini ini semuanya di dalam Al-Quran memang disebutkan itu hayyun. Kemudian Allah adalah sami'un, basirun, dan seterusnya. Jadi kalau kaum Mu'tazilah mengatakan Allah bersifat dengan sifat sifat ma'nawiyah ini, memang Allah bersifat seperti itu, tanpa harus adanya sifat lain lagi yang namanya ilmu. Tidak perlu namanya sifat lagi yang namanya kudrah, tidak mau adanya sifat lagi yang namanya hayat dan seterusnya. Karena kalau sifat itu ada seperti yang diyakini oleh kaum asyairah maka sifat itu adalah tentu dahulu. Dan sifat adalah bukan bukanlah yang disifati. Dengan adanya dahulu selain Allah Subhanahu wa taala, karena sifat itu dianggap sebagai dahulu, Sementara Allah adalah maha dahulu, kemudian disifati dengan sifat dahulu, yakni kudrah dahulu, ilmu dahulu, berarti nanti akan berbilang dahulu. Al-Qudama, ta'addudul Qudama, dan itu mengarah kepada kesyirikan. Itu yang dikatakan oleh kaum Mu'tazilah. Dan memang Mu'tazilah tidak mengkafirkan kita, akan tapi mengarah kepada situ. Ada dalam bahasa lain lazimul madhab, lazimul qol lazimnya lazimul qol akibat dari mengatakan kidam itu adalah sifat yang apa kudrah adalah sifat qadimah maka akan ada bilangan qadimah sudah dijelaskan kemarin bahasanya sifat itu adalah dahulu lahiyahuwa wa lahiya ghairuhu gitu. dan kaum Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah adalah qadiran selesai Allah maha kuasa tanpa harus kita beri dengan sifat yang namanya qudrah Allah maha kuasa dan tidak ada perbedaan. Maka khilaf antara kita dengan Mu'tazilah bukan khilaf kafir, tidak. Dan kaum Mu'tazilah mengingkari sifat ma'ani karena tanzih untuk mensucikan Allah. Dikhawatirkan masuk kepada ta'addudul qudama. Akan tapi sudah dijelaskan bahwasanya dalam banyak uh, ayat juga riwayat kudrah-kudrah disebutkan. Masalah kudrah, ilmu. Maka khilaf antara kita dengan kaum Mu'tazilah dalam hal ini bukan khilaf sesungguhnya. Sebab lazimul madhab bukan madhab, itu yang dikukuhkan. Artinya apa? Memang kita mengatakan Allah adalah qadim dan kudrah adalah qadimah. Mestinya akan berbilang yang namanya qadim. Menjadi kepada syirik. Akan tapi kita kaum asyairah tidak mengatakan berbilang yang namanya qadim. Allah maha dahulu dan kudrah adalah qadimah juga. Akan tapi kudrat adalah sifat yang dikatakan sifat itu adalah bukan Allah dan bukan selain Allah Subhanahu wa taala dan sudah kita selaskan nukilan dari Imam Jarkasi kemarin yang dinamakan ghairan itu seperti apa. Tidak kita, tidak perlu kita ulang saat ini. Jadi sifat maknawiyah itu adalah yang diakui disepakati oleh kita kaum asyairah dan Mu'tazilah. Jadi kaum Mu'tazilah mengatakan bahasanya Allah alim, Maha mengetahui basir, Maha melihat, sami', Maha mendengar, mutakallim adalah berbicara. Baik, setelah itu selesai kita dengan sifat 20 kalau begitu. Dengan hujah-hujahnya satu demi satu sudah kita rinci, maka sifat 20 ini yang terjadi banyak perdebatan. Lihat kalau kita lihat dari awal, setiap sifat ada perbedaan kita dengan dengan eh, dengan eh, apa pemikir-pemikir pada masa itu. Sehingga perlu di, dijelaskan tentang sifat setiap sifat demi sifat. Dan sifat Allah tidak hanya 20 segala sifat kesempurnaan sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ingat kesempurnaan yang sesuai dengan zat Allah, bukan kesempurnaan yang sesuai dengan makhluknya. Kadang sempurna untuk makhluk belum tentu sempurna untuk Allah. Sempurna untuk makhluk belum tentu sempurna untuk Allah. Misalnya seorang manusia itu sempurnanya adalah beristri dan beranak kan begitu. Maka hal ini bukan menjadi kesempurnaan kalau didisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sempurna yang sesuai dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuki satu sifat Allah yang namanya sifat jais. Dialog akli ya, dialog akal yang digunakan oleh kaum Asy'ariyah itu sebetulnya memang memang yakni sungguh luar biasa. Semuanya kembali bagaimana kita membersihkan Allah daripada praduga-praduga salah dari hamba ini. Imam Ar-Razi punya satu taktis. Imam Ghazali punya qawaidul i'tiqad. Yang semuanya ini perlu dibaca kembali kita kepada imam-imam seperti itu. Di dalam kita memahami sifat Allah, termasuk di dalam kita mengenal sifat Allah itu jais, punya sifat namanya sifat yang boleh. Dalam bahasa ini amma burhanu qawlihi fi'lil mungkinati au tarkiha, sifat jais Allah adalah melakukan sesuatu yang mungkin. Mungkinat. Au tarkiha atau meninggalkannya. Itu jaizan boleh fi hakillahi ta'ala bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa illa fa sebab la wajib alaihi ta'ala syai'un kalau wajib bagi Allah sesuatu minha dari sesuatu yang mungkin tadi awistahala atau sesuatu yang mustahil secara akal wajib yang mustahil aklan secara akal langqalabal mungkin wajiban maka berubahlah sesuatu yang mungkin itu menjadi wajib atau mustahilan sesuatu mustahil menjadi wajib mungkin menjadi wajib atau mungkin menjadi mus, mustahil. kalau la yuqal ini adalah tidak masuk akal. Contoh jadi sesuatu yang mungkin maka tetap mungkin. Kita harus tahu apa sih yang namanya mungkin itu. Kita harus tahu mana yang disebut sesuatu yang mungkin itu. Kalau dikatakan mungkin itu adalah sesuatu yang yang ada dan tidak adanya itu boleh. Sama, tidak ada perbedaan. Ada dan tidak adanya adalah boleh sama-sama. Jadi sesuatu yang dikatakan mungkin itu adalah segala sesuatu yang ada dan tidak adanya adalah boleh. Kullu mahakamal aqlu bistiwa'i wujudihi wa adami. Jika akal itu menghukumi bahasanya sesuatu tersebut boleh ada dan boleh tidak ada namanya itu adalah mungkin. Dan Allah melakukan semuanya, ya Allah mengadakan Z dan meniadakan Z adalah boleh bagi Allah. Tidak ada wajib, Allah tidak wajib menciptakan kita. Kita mungkin. Kalau menciptakan kita wajib, maka menjadi wajib ada. Sementara yang mungkin menjadi wajib, mustahil. Yang wajibul wujud hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang wajib ada, sesuatu yang mungkin ada tidak boleh menjadi sesuatu yang wajib ada. Sesuatu yang mungkin ada tidak boleh menjadi wajib tidak ada. Jadi sesuatu yang wajib ada, eh, sesuatu yang mungkin ada Mungkin ada, kita ini mungkin ada. Kadang kita itu sebelum kita ada itu antara ada dan tidak ada, nggak ada tarjih. Kalau Allah mengendaki ada-ada, kalau tidak pun tetap dalam keadaan tidak ada. Dan tidak wajib bagi Allah untuk menghadirkan kita di alam ada. Tidak ada kewajiban bagi Allah untuk menghadirkan kita di alam ada ini. Dan begitu seterusnya, ya, yang yang dikatakan bahasanya mungkin yang mungkin ada dan mungkin tidak ada sama. Dan di saat ada bukan berarti menjadi wajib ada. Sebab kalau dikatakan, kalau sesuatu yang semula tidak ada menjadi ada, lalu dikatakan itu wajib adanya, berarti bertentangan dengan kalimat sebelumnya, wong dia mungkin ada dan mungkin tidak ada. Bagaimana setelah itu kita katakan menjadi? Mungkin ada menjadi, yak, wajib ada, maka mustahil. Baik. Dan Allah melakukan ini semua adalah boleh. Sesuatu secara akal mungkin. Mungkin dilakukan oleh Allah. Kita fahami bahasanya kuasa Allah adalah mutlak. Mutlak tidak ada batasnya. Kaum Mu'tazilah mencoba membatasi dengan undang-undang Allah itu sendiri. Sehingga dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati, makna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayatnya sama yang dipegang. Ahli sunnah wal jamaah syariah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memaksakan hamba hambanya melakukan sesuatu yang tidak tidak mampu. Mu'tazilah juga berpegang dengan ini. Akan tapi berbeda di dalam menafsirnya. Kalau dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah, Allah mungkin membebankan kepada hambanya sesuatu yang sangat berat dan dia tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Lalu bagaimana bertentangan dengan ini? Jadi kalau Allah membebankan kepada kita sesuatu yang berat sekali tidak mampu, boleh atau tidak? Boleh bagi Allah, karena tidak ada yang melarang lain. Allah boleh membebankan kepada hamba dan sesuatu yang sangat berat sehingga hamba ini tidak mampu boleh karena membebankan kepada hambanya adalah sesuatu yang mungkin akan tapi nanti apa apakah secara apakah nanti bakal terjadi jadi ya juzu aklan tinggal terjadi atau tidak terjadi kita berbicara tentang ya juz maknanya kita ingin mengembalikan kemutlakan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala supaya tidak dibatasi oleh apapun sehingga Allah bisa memberikan kepada hambanya segala sesuatu yang tidak mampu kita melaksanakannya. Mungkin. Lalu bagaimana dengan ayat tersebut? Ayat tersebut secara syarat tidak bakal terjadi di sini. Allah tidak akan membebankan kepada hambanya sesuatu yang tidak tidak mampu. Akan tapi kita bicara takal. Mungkin tidak. Mungkin karena apa? Tidak ada yang menghalangi Allah. Allah bisa membebankan kepada hambanya. Dan kalau dilanjutkan ya sederhana sekali Allah membebankan kepada hambanya sesuatu yang tidak mungkin, tidak mampu dan Allah Maha Kuasa dijadikan hamba menjadi mampu, maka tidak lagi bertentangan dengan ayat tersebut. Jadi akidah ahli sunnah wal jamaah ingin melepas kuasa Allah yang mutlak. Ya, ini yang dimaksud. Jangan sampai dibatasi dengan apapun. Tidak dibatasi oleh diri Allah sendiri dan tidak dibatasi oleh manusia. Maka tidak wajib bagi Allah untuk memberi pahala kepada hambanya. Dan tidak wajib bagi Allah untuk menyiksa kepada hambanya. Berbeda kaum Mu'tazilah mengatakan wajib memberikan pahala kepada hambanya. Wajib menyiksa hambanya bermaksiat. Sehingga seolah-olah kalau kita gambarkan Allah membuat undang-undang seperti manusia membuat undang-undang. Ada hukum sunnatullah. Dan sunnatullah yang sudah Allah buat inilah Allah harus patuh kepada sunnah yang Allah buat. Dan hal ini sebetulnya kalau kita uh, kita teliti, ini cukup cukup cukup uh, pelik sebetulnya antara kita dengan kaum Asy'ariyah. Kalau kaum Asy'ariyah tidak tidak ada itu semuanya. Tidak ada yang membatasi Allah. Kalau Mu'tazilah membuat batasan. Jadi ada sunnatullah. Dan sunnatullah pun yang membuat adalah Allah. Sunnatullah adalah yang membuat Allah. Dan Allah tidak boleh melanggar sunnahnya. Sunnatullah. Dan sunnatullah termasuk tadi. Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya lebih dari batasnya. Tapi dalam kaum Asyairah mengatakan tidak. Sunnatullah ini artinya apa? Allah bisa melanggar kapan saja. Karena yang membuat adalah Allah. Jadi perbedaan apa? Kita dengan kaum Mu'tazilah kalau Asy'ariyah itu ingin melepas bahwasanya Allah Maha Kuasa. Tidak diperlukan pertitikannya apa yang Allah lakukan. Tapi kita yang bakal ditanya. Sehingga di dalam akidah kita adalah boleh juga ya ya jais eh, boleh bagi Allah untuk menghukum boleh bagi Allah untuk memberikan pahala orang yang melakukan ketaatan. Boleh, tidak wajib. Tidak wajib, boleh. Sehingga Lawannya pun boleh. Boleh Allah memasukkan ke surga orang yang bermaksiat. Begitu sebaliknya. Boleh bagi Allah menyiksa orang yang bermaksiat. Bukan wajib. Kalau kaum Mu'tazilah mengatakan wajib. Begitu sebaliknya. Boleh bagi Allah memasukkan ke neraka orang yang beribadah taat. Itu boleh. Dalam irama berbicara tentang kuasa Allah yang mutlak. Akan tapi akankah terjadi itu semuanya? Abu Jahal masuk surga? Enggak. Tapi secara akal boleh. Karena apa? Kuasa Allah adalah mutlak. Tapi tidak terjadi itu semuanya. Dan ini nanti akan akan mengarah kepada bermacam-macam termasuk riayah itu solat wal aslah, solat wal aslah dan dalam termasuk nanti akan kita bahas menurunkan Nabi sendiri menurut ahli sunnah wal jamaah tidak wajib. Tapi kaum asyairah, kaum mu'tazilah mengatakan wajib. Karena apa? Untuk menjaga kemaslahan kan riaitu sholati wal aslah, sholahi wal aslah. Sebab butuh umat ini kepada yang namanya pembimbing. Jadi harus wajib bagi Allah untuk menurunkan menurunkan seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Kaum Asy'ariyah memandang ini adalah kurang ajar kepada Allah. La yajibu alaihi syai'in wa la yujibuhu syai'un wa la la yujibu la yujibuhu wa nafsuhu ala syai, ala, ala nafsihi. Tidak ada yang mewajibkan Allah, tidak Allah mewajibkan sesuatu apapun kepada diri Allah. Allah bebas La yus'allu amma yaf'al. Tidak bakal ditanya apapun Allah Allah lakukan. Di sini tidak ada kezaliman dan memang kalau Mu'tazilah ada kaidahnya memang dalam rukun imannya Mu'tazilah itu berbeda. Paling eh, mengarah kepada ini semuanya. Misalnya tauhid tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum Mu'tazilah punya akidah yang pertama iman kepada Allah, rukun iman mereka, yang pertama iman kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah tentang al-adl, mm, mm, mm, al, al, al keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadilan inilah dianggap sebagai undang-undang. Allah harus adil. Kalau sudah dikatakan Allah adil, maka kalau ada orang melakukan kemaksiatan harus dihukum. Kalau ada orang melakukan kebaikan harus masuk surga. Ini adil dan itu adalah pembahasan panjang. Adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah masalah memenuhi al-wa'd wal wa'id, janji. Janji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah uh, apa? termasuk akidah daripada akidah kaum Mu'tazilati. Eh, eh, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ada akidah-akidah semacam ini adalah akidah yang ada dalam kaum Asy'ariyah, kaum Mu'tazilah semuanya mengarah ternyata kepada bertentangan dengan kaum Asy'ariyah karena di situ ada semacam bentuk membatasi antara janji Allah. Kalau Allah berjanji wajib dipenuhi. Naam innallaha la yukhliful mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Cuman setelah kita mengatakan Allah wajib memenuhi janjian ini kayak menuntut kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum Asy'ariyah menjaga jangan sampai kita punya kalimat tidak adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah cukup, Allah tidak akan ingkar janji, selesai. Akan tapi bukan berarti kita mewajibkan Allah untuk membalas memenuhi janjinya. Di sinilah Allah tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Akan tapi jangan katakan Allah wajib memenuhi janjinya. Allah tidak pernah ingkar janji, tapi jangan dikatakan Allah wajib memenuhi janjinya. Sebab yang mewajibkan Allah menjadi kuasa mutlak Allah sudah tidak ada lagi. Kemudian kita harus faham makna dolum itu seperti apa. Sehingga nanti dialog. Dialog ke eh, yang diajukan, yang sering didukil dari Imam Abu Hasan Asyari dengan dengan Al-Jubai, gurunya, syekhnya tentang tiga orang ini. Ini adalah termasuk dikatakan inti dari perpisahan kita dengan Mu'tazilah itu ada di sini di antaranya ada tiga kakak beradik yang satu mati gede dalam keadaan beriman beriman mati yang kedua adalah mati dalam keadaan kafir yang ketiga mati dalam keadaan kecil diajukan oleh kaum asyairah dalam sebuah diskusi diajukan oleh ulasan asyari tiga hal ini nanti di akhirat dengan keyakinan mu'tazilah karena Allah wajib melakukan yang paling baik untuk hambanya dan Allah wajib membalas dan Allah wajib menghukum dan seterusnya. Kemudian bagaimana jika terjadi dialog nanti di di, di, di alam akhirat nanti ketiga anak itu menuntut kepada Allah. Yang gede sampai besar masuk surga, aman. Tapi yang masuk neraka dia mengatakan, yang masuk neraka ngelihat adiknya kecil tidak masuk neraka, tapi tidak punya pangkat tinggi. Cuman selamat tok tapi tidak punya pangkat tinggi. Yang di neraka berkata, yang kafir tadi, Ya Allah, demi kemaslahatanku, kenapa kau tidak engkau matikan aku kecil saja biar aku tidak masuk neraka, Ya Allah. Kan gitu ya. Kenapa kau gede kena aku sampai aku sampai kufur lalu aku melanggarmu? Bukankah yang masalah bagiku adalah beriman sampai aku dewasa atau aku mati kecil saja? Dan yang kecil pun mengatakan, menuntut Allah, ya Allah, kenapa tidak kau besarkan aku agar seperti kakakku yang paling gede itu kemudian masuk masuk pangkat tinggi? <coughs> Dan memang dialog semacam ini di neraka tidak ada. Ini hanya sekedar untuk menjelaskan kepada kaum Mu'tazilah, selagi kita mewajibkan kepada Allah sesuatu, di saat Allah tidak melakukan sesuai dengan sesuatu tersebut, maka akan disebut sebagai bentuk kezaliman. Seolah-olah begitu karena kewajiban. Paham tidak? Kalau kita tahu ini kewajiban, seorang majikan punya kewajiban memberi gaji kepada karyawannya. Kalau tidak memberi gaji, apa namanya apa? Dolim. Menisbatkan sifat dolim kepada Allah ini berat. Kalau sudah kita katakan Allah wajib, kemudian ternyata. Dan ini pertanyaan berat, kenapa anak kecil kok harus disakiti oleh Allah Subhanahu Ya, anak kecil apa dosanya harus disakiti? Dan sebetulnya dihantaman besar untuk kaum Mu'tazilati dalam hal ini. Cuman kalau kita lacak kaum Mu'tazilah itu juga punya kaidah dalam hal ini. Ada dalam syarah usul khamsah Qadi Abdul Jabbar itu mensyarai uh, akidah lima akidahnya kaum Mu'tazilati membahas masalah demikian itu sebetulnya tidak banyak perbedaan dengan kaum Asy'ariyati maksudnya bukan bukan bukan sampai prinsip sampai mengkafirkan tidak hanya sesat ya baik di dalam masalah uh, semacam ini tidak ada perdebatan lagi di akhirat nanti kok sampai si anak kecil menuntut tidak ada hanya yang perlu difahamkan bahwasanya sifat jais di sini itu melepas kuasa Allah. Jadi kita harus tahu melepas kuasa Allah jangan sampai ada yang membatasi kuasa Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah kuasa mutlak, tidak ada satu pun yang membatasi. Tidak ada yang mewajibkan kepada Allah dan Allah sendiri tidak mewajibkan kepada diri Allah sendiri sesuatu apapun. Dengan sesuatu apapun tidak ada. Selesai. Sehingga tidak perlu ditanya, Allah kenapa begini? Dan kalau sudah dikatakan Allah punya kewajiban, maka di saat terlihat berbeda, maka Allah melanggar kewajibannya. Maka dikatakan dolim, na'udzubillah. Allah tidak akan berbuat dolim. Sebab yang dikatakan dolim yang sesungguhnya adalah jika ada perjanjian. Sementara tidak ada perjanjian antara kita dengan Allah. Tidak ada perjanjian ya Allah ciptakan aku dan setelah engkau ciptakan aku nanti kalau aku berbuat baik maka berikan aku pahala dan aku nanti bermaksiat hukum aku ya Allah nggak ada itu semuanya. Dari awal ini dari sebelah pihak Allah yang menciptakan kita. Berarti kita milik Allah. Kemudian Allah menyakiti anak kecil, tidak dikatakan dolim. Lihat. Dan Allah memasukkan ke neraka, tidak akan dikatakan dolim. Kata apa? Kenapa? Kita ini semua adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang Allah punya aturan untuk kita. Yang orang baik akan dimasukkan. Itu adalah sesuai dengan aturan dan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, tidak wajib bagi Allah untuk mematuhi itu semuanya. Sehingga dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati, boleh secara akal, la syar'an, boleh secara akal, la syar'an, memasukkan Abu Lahab ke surga. Secara akal, la syar'an. Dan boleh juga secara akal, la syar'an, memasukkan seorang ahli ibadah ke neraka. Akal. Akal kita. Sebab ini loh dialog akal yang dihadirkan oleh kaum Asy'ariyah. Kembali kepada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sesuatu yang tak terjadi secara syarat, syarat memang tidak akan terjadi. Abu Lahab sudah di neraka selesai. Tabat abi tabat yada abi lahabi wa Selesai. Nah, kemudian nanti kalau kita ingin membahas tentang akidah Mu'tazilah ini sebenarnya khusus ya. Dan itu memang sungguh sangat indah, semakin mengukuhkan akidah kita ahli sunnati wal jamati. Mulai dari al-wa'du wal-wa'idi, kemudian masalah al tadi yang kita sampaikan uh, al-adl, uh, kemudian masalah amr ma'ruf, al-amr ma'ruf wa nahi munkar. Itu semua nanti Ternyata kalau kita bahas dengan lima masalah di dalam pemahaman kaum Mu'tazilati itu semuanya akhirnya mengarah kepada pengukuhan kepada kita kita ahli sunnati wal jamaati. Baik, fi'il kulli mumkinin atarkuhu. Fi'il kulli mumkinin atarkuhu. Jadi Allah selagi sesuatu itu adalah mungkin memasukkan surga bagi makhluk Allah. Makhluk Allah boleh masuk surga, boleh masuk neraka. Selagi boleh, siapa saja nggak pandang gitu. Boleh masuk surga, boleh masuk neraka. Makhluk Allah. Makhluk Allah boleh sakit, boleh tidak sakit. Makhluk Allah boleh menjadi kafir, boleh tidak. Allah mengendaki Maka ini jangan dibatasi oleh Allah. Allah tidak membuat sebuah undang-undang, lalu dia harus patuh, tidak boleh melanggar undang-undang tersebut. Tidak ada yang demikian itu. Akan tapi kuasa Allah adalah mutlak, mutlak tidak ada batasnya. Baik kemudian kita akan memasuki ya insya Allah hari ini tidak kita bahas seterusnya dan sebetulnya ini kembali kepada kepada ini juga misalnya tentang pengutusan para utusan wa ammar rusul alaihi wassalatu mengutus para utusan hukumnya adalah tidak wajib bagi Allah mengutus usus utusan tidak wajib bagi Allah unik ya dialog akidah itu unik memang kalau kita bahas mengutus utusan bagi ahli, ahli mu'tazilah eh, bagi kita adalah tidak wajib jais tapi bagi, bagi kaum Mu'tazilah adalah wajib. Subhanallah ya, mereka orang-orang cerdas. Abu Hudail, termasuk Al-Jubba'i, Abu Hashim dan Abu Ali Al-Jubba'i, dua-duanya adalah orang besar. Yang orang-orang yang berjuang, dan kaum Nasrani betul-betul kalang kabut, di saat berdialog, kaum-kaum ateis itu kalang kabut dengan mereka dan termasuk yang menghadirkan pemikiran yang sangat luas sekaligus luka dalam juga di antara kaum muslimin adalah Mu'tazilah waktu itu. Jadi pemikiran dasar dan kaum Asy'ariyah sendiri belajar banyak dari dialognya kaum Mu'tazilati dengan orang Nasoro. Nah, unik ya coba kita kalau berpikir. Kaum Mu'tazilah itu mengatakan bahwasanya mengutus utusan adalah wajib. Asy'ariyah mengatakan tidak wajib. Tapi di dalam mengetahui yang baik dan buruk, al-husnu al wal qubuh. Mu'tazilah mengatakan tidak butuh kepada utusan. <laughs> Cukup dengan akal. Jadi mengetahui baik dan buruk itu bisa mengetahui dengan ah, akal. Semestinya paling cocok Mu'tazilah ngomong nggak Mengirim utusan adalah tidak tidak wajib. <laughs> Tapi kaum Asyairah yang mengatakan mengirim utusan tidak wajib bagi Allah, Ternyata sisi lain mengatakan bahasanya untuk mengetahui baik dan buruk harus dengan syariat. <laughs> Jadi subhanallah ini ini begitulah dialognya orang-orang besar begitu. Jadi kalau kaum Mu'tazilah mengatakan mengirim utusan hukumnya wa wajib. Akan tapi ternyata untuk mengetahui Allah bisa dengan ah, akalnya. Untuk mengenal baik dan buruk adalah dengan akalnya. Semestinya nggak butuh dong dengan utusan kalau cukup dengan dengan akal. Akan tapi sisi lain kaum Asy'ariyah mengatakan bahasanya mengutus utusan adalah tidak wajib dan untuk mengetahui kebenaran harus dengan utusan, dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, akan tapi di mana kaum Asy'ariyah kenapa kok kekeh dengan itu semuanya? Ya kan? Kaum Asy'ariyah dengan akal. Kaum Asy'ariyah juga berpegang kepada tek syariat dengan nas-nas Al-Qur'an yang sangat jelas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Berangkat dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Agung sehingga tidak membatasi Allah, tidak mewajibkan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, kaum Masyairah juga memegang nas-nas seperti bahasanya Allah tidak akan menghukum hambanya wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula sehingga sampai ada munculnya masa fatrah dan seterusnya yang sangat berbeda dengan kaum Mu'tazilati sehingga nanti ada orang yang tidak dihukum oleh Allah Swt termasuk anak kecil karena belum dapat akalnya belum faham seperti belum kenal utusan maka kalau mati pun adalah masuk surga dan seterusnya maka di sini adalah juga tidak lain adalah suatu pembahasan yang luar biasa uh, besar di dalam kaum Iroti tentang bagaimana kasih sayang Allah, kemurahan Allah dan kelembutan Allah kepada hambanya. Jadi hamba Allah Subhanahu wa taala uh, makhluk Allah namanya manusia. Kalau mereka belum mendapatkan pesan dari Allah, wahyu atau tidak kenal nabi dengan syarat taklif lima yang pernah kami sebutkan di awal majelis, yang belum ah, tidak berakal, yang belum berakal balik, belum balik, yang mm, tidak mendengar dan tidak yang tidak mendengar tidak bisa melihat, maka ketahuilah mereka adalah tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak bisa kenal namanya syariat namanya Itu adalah syariat syariat semacam ini. Dan ini tidak bertentangan. Dan justru tidak bertentangan dengan keyakinan kaum asyairah bahwasanya Allah tidak wajib mengutus para utusan. Justru dengan tidak mewajib mengutus utusan artinya apa? Di saat ada hamba yang semacam ini, maka Allah pun juga tidak harus menyiksa dan tidak harus masukkan ke surga. Akan tapi Allah sudah berjanji wa makunna mu'adzibina. Jadi apakah misalnya kalau orang masa fatrah, anak kecil wajib masuk surga atau masuk neraka? Tidak ada ketentuan dari kita kaum asyairati. tidak wajib masuk surga, tidak wajib masuk neraka. Akan tapi kita ilah Allah sudah mengatakan bahasanya aku tidak akan menghamba, menyiksa hamba-hambaku semacam itu selagi kecuali ada utusan datang. Akalnya faham syariat dan seterusnya. Maka dari sini itu sebetulnya merentet, ada sambungnya pemikiran-pemikiran Asy'ariyah itu untuk mengtakdis mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya bahwasanya sampai nanti eh, pemahaman-pemahaman uh, tentang uh, ini menghukum orang yang bermaksiat atau yang tidak bermaksiat murah atau sholah wal aslah ada beberapa hal yang kami masalah nah, tadi kami sampaikan kalau kita memahami ini apa memahami memahami usul khomsah usul khomsahnya kaum mu'tazilati maka secara otomatis sebenarnya kita semakin kuat kita memahami memahami akidah kita ahli sunnati wal jamaati baik sudahlah sampai di sini saja memang memang ini adalah pembahasan luas ya seharusnya satu-satu nanti masalah murah atau sholah wal aslahi berangkat dari masalah al-wa'd wal wa'idi kemudian masalah al-adl adalatul rabbil alamin keadilan Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang namanya adil itu nah adil itu lihat kalau memang kita ada janji dengan Allah baru dikatakan Allah tidak adil kalau tidak memenuhi janji sementara ini adalah sepihak tidak ada perjanjian dari dua belah pihak makanya kalau ada kita masuk surga bukan dengan amal kita akan tapi karena Allah dengan kasih sayang memasukkan kita ke surga ke surga Allah maka jangan ada yang berkata aku masuk surga dengan amalku dan jangan katakan karena aku beramal ya Allah masukkan aku ke surga. Ini ngatur Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan dibahas dalam kitabnya Ibn Athaillah As-Sakandari bahwasanya ada orang yang me beramal mengandalkan amalnya dengan amalku aku akan masuk surga. Oh enggak. Akan tapi yang tidak beramal maka dia adalah juga melanggar Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana jika ada oh kalau ada orang tidak mau beramal tidak sadar kalau diri hamba. Hamba itu apa sih? Hamba itu ya hamba patuh. Jangan menganggar, kamu tuh hamba, sudah. Apa kata Allah? Kau harus begini, begini, hamba. Di saat kau sudah mulai molet, nggak mau berarti kau tidak merasakan dirimu sebagai hamba, mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita masuk surga karena kasih sayang Allah. Dan kalau ada yang dihukum oleh Allah, karena karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah dolim. Jadi tidak ada sifat dolim dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa amma rusuli nanti insyaallah akan kita akan kita kita bahas juga ini. Sedikit demi sedikit mungkin kita harus tahu tentang usul Mu'tazilati yang maknanya adalah maksudnya agar kita semakin kuat di dalam akidah Sunnah wal Jamaah. Kemarin sudah kita bahas juga masalah melihat Allah, masih ingat? Maka sama melihat Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang boleh. Boleh. Jais. Boleh Allah itu dilihat. Boleh. Secara akal di dunia dan eh, di dunia dan di akhirat. Cuman di dunia kita tidak bisa melihatnya sudah ditentukan. Menurut jumhur muhakkikin. Eh, kata di akhirat boleh. Mu'tazilah lagi-lagi mengatakan tidak. Tidak boleh dilihat. Itu juga masalah pemahaman yang masalah lain lagi. Karena kaum Mu'tazilah waktu menghindari Allah tidak bisa dilihat di akhirat juga untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada keyakinan Allah bertempat mengambil tempat yang berseberangan dengan kita untuk kita lihat. Sementara kaum Asy'ariyah mengatakan cara melihatnya jangan dianggap seperti cara melihat mata. Mata kepala seperti sesat ini akan tapi tidak tahu nanti kalau sudah masuk surga kita baru tahu. Seperti kalau kalamullah bisa dilihat. Baik kalamullah bisa dilihat. Bisa dilihat. Sifatun qaimatun maujudatun ini. Yani maka kalamullah bisa dilihat. Bagaimana cara melihatnya? Nanti kalau sudah di surga lihat kalamullah. <laughs> adalah Lagu syifa'an al-ghita. Laru ainah. Baik, ini wa amma rusul alaihi wassalatu wassalam adapun utusan Allah Subhanahu wa taala, rusul wa yajibu fi haqqihim sidq. Nah, para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tentu mereka harus punya sifat-sifat wajib yang harus mereka miliki. As-sidqu jujur. Wal amanatu dan sifat amanah. Asidku adalah jujur, tidak pernah berkata benar. Amanah itu artinya menyampaikan sesuatu yang menjadi beban yang dibebankan kepadanya melaksanakan. Wa ma umiru menyampaikan sesuatu yang diperintahkan lil kepada makhluk. Wa istahilu kalau akidah yang selama ini yang ditulis oleh sebagian ulama ditambah dengan apa? Fatonah ya, kecerdasan seorang nabi wa yastahilu dan muhal fi haqqihim mustahil fi haqqi bagi para nabi alaihi wassalatu wassalam semoga salat salam semoga terlimpah kepada mereka para nabi addadu hadhihi sifati lawan daripada sifat-sifat tersebut wa al kadibu mustahil dan dusta nabi itu eh, bohong mustahil kalau nabi itu berdusta kalau nabi berdusta aduh apa yang disampaikan kepada kita mungkin itu dusta hancurlah syariat maka harus nabi itu bersifat yang sangat jujur wal apa tidak pernah berbohong wal kidbu sangat wal khianatu tidak pernah berkhianat bi fi'li syai'in mimma nuhu anhu bi fi'li syai'in mimma nuhu anhu nahyat tahrimin au karuhatin tidak berkhianat Nabi Muhammad itu kalau tiba-tiba melarang sesuatu totalnya beliau langgar atau sebaliknya au kitmani syai'in mimma bima umiru bitablighihi lil khalqi. Dan Nabi tidak menyembunyikan sedikit pun. Nabi tidak menyembunyikan sedikit pun dan ada lepas dari ini adalah sebagian kaum yang mengatakan kaum Syiah nanti akan masuk kepada bab Allah Rasulullah menyembunyikan. Artinya ada pesan-pesan yang tidak tersampaikan. Itu adalah termasuk kekafiran yang yang tidak tidak bisa dipungkiri. Misalnya Nabi seharusnya sudah pesan begini kok seharusnya menjadi tidak. Loh, berarti terlambat dong. Nabi tidak mau menyampaikan sesuatu. Ini adalah tidak diperkenankan. Nabi menyampaikan semuanya dan tidak tersisa sedikit pun. Masalah kekhalifahan adalah tidak dengan pesan yang soreh. Akan tapi itu diserahkan kepada umat untuk berijtihad. Maka keluarlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar dan seterusnya. Wa yajuzu fi hakimu alaihi wassalam dan juga boleh boleh yang boleh tadi wajib boleh bagi para nabi itu apa? mahu minal a'radi hal-hal yang sifatnya a'rad al-bashariyati, ya sifat-sifat kemanusiaan. Sakit, lapar, ngantuk, ya sifat kemanusiaan. Tapi yang tidak merendahkan sifat kenabian. Termasuk nabi boleh sakit, tapi sakitnya Nabi tidak boleh menjadi sakit yang munafir. Maka itu bohong kisah Nabi Ayub yang katanya sampai ulatnya itu sampai berjatuhan itu. Tidak, itu bohong itu. Umat akan lari lihat ulat berjatuhan itu ya. Jadi kalaupun ada seorang nabi sakit, tidak boleh sakitnya sampai munafir. Tidak ada belang, tidak ada lepra, tidak ada. Kalau zaman sekarang nggak ada aid. Aid kan orang takut ya. Jadi kalau nabi sakit, tidak akan punya penyakit yang munafir yang menjadikan orang lari. Jadi Nabi sakit seperti biasa. La tuaddi li naqsin fi maratibihi aliyati. Aliyati tidak akan mengurangi martabat beliau yang sangat tinggi kal marad wa nahwihi seperti sakit dan lain sebagainya. Lapar. Nabi lapar. Nabi sakit. Nabi Ayub yang selama ini masyhur sampai mau sholat ulatnya ditaruh lagi itu Israiliyat ini cerita dusta kemudian setelah itu saking kasih sayang dengan ulat selesai sholat ditaruh lagi ulatnya di masjid Hah? sampai keluarganya lari semuanya tidak semacam itu Nabi boleh sakit Nabi boleh lapar Nabi boleh punya penyakit-penyakit yang dirasakan oleh manusia tetapi syaratnya bukan penyakit-penyakit yang munafir bukan penyakit yang menjadikan orang itu lari dari para nabi Nah inilah insya Allah yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang dengan hujah-hujahnya satu persatu wajib uh, kalau kita mengiaskan saja ya dan tidak boleh mengiaskan kholik dengan makhluk itu akan tetapi ketahuilah bahwa kalau kita mengenal sebuah perusahaan saja suf sementara Allah itu yang menciptakan pengusaha kalau orang memiliki perusahaan lalu membuat satu produk. Produk. Kemudian ia ingin menyebarkan produknya. Karena agar tersebar produk ini lalu terjual akan untung besar. Kira-kira yang bakal disuruh oleh sang pemilik perusahaan ini untuk bisa menyebarkan produknya orang yang kayak apa sih? Tentunya yang fasih yang menjelaskan tentang produknya kualitas produknya. Ya. Dan tidak boleh ditambah-tambahi dan dikurang tidak boleh bo bohong. Harus sesuai. ya. Kalau bohong kacau nanti. Mobil ini nanti bahan bakarnya boleh diganti dengan air, tak taunya tidak. Berbohong. Harus jujur ya. Amanat semuanya sesuai dengan disampaikan sesuai dengan uh, muasafat sesuai dengan apa yang ada di dalam ciri-ciri produk tersebut. Dan dia harus jujur dan fasih. Kalau bohong sekali saja, lihat. Market, ini hati-hati ini yang pengusaha ini kalau kalau marketing kita itu ternyata hanya cari keuntungan untuk dia. Misalnya produk-produk kita diangkat tinggi-tinggi berlebihan. Tak tahu nggak ada apanya. Kira-kira kecewa enggak pelanggan? Oh, kirain begini, tak tahu tidak. Karena dia berbohong. Yang rugi kita. Makanya orang bosan tidak mau tidak cerah tidak mau beli lagi produk produk kita. Tapi dia adalah jujur, bahasanya fasih ya. Amanat dia. Baru dia dia menjadi sales yang ber, ber, berkualitas, apa marketing yang yang canggih dia. Jadi dia jujur bahasanya fasih, wibawa dan sebagainya, menyampaikan pesan-pesan sesuai dengan panduannya begini dan dialah memeragakan pun benar, tidak bohong. Ini adalah urusan perusahaan saja. Seorang pengusaha harus cerdas. Memilih seorang utusan untuk menyampaikan produknya ini sesuai dengan dengan yang sudah ditentukan di dalam merawat produk ini dan seterusnya. Kalau dia berbohong bisa kacau nanti. Kalau sudah bohong nanti tidak dipercaya oleh manusia sehingga tidak ada lagi yang membeli produknya. Ini adalah urusan perusahaan bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Kalau tiba-tiba yang diutus adalah nabi yang bohong, lihat bagaimana akan percaya umat ini. Nabinya boh, bohong. Kali kasih tahu kebenaran paling juga boh, bohong. Ada produk baru lagi, ah paling itu boh, bohong. Ah, nah, <laughs> Ada produk lagi, ini perusahaan punya keluarkan produk lagi. Eh, marketnya tetap dia saja. Orang dia akan percaya, uang kemarin aja ini dibohongi, enggak enggak jadi deh. Itu juga. Ada wahyu turun, ah, paling bohong nih, kemarin aja dibohongi. Jadi tidak boleh bohong. Nabi tidak akan bohong, ini harus kita pastikan. Kita yakinkan. Ini hanya kias saja untuk menggambarkan. Allah yang maha tahu, lihat. Dan Allah bisa menjadikan. Sementara seorang pengusaha tidak bisa menjadikan orang tersebut adalah tidak bohong kecuali dengan mengenal terlebih dahulu bahasa dia orang oh, yang jujur dan diberi dilatih dulu untuk tidak berbohong dan Allah yang menciptakan tentu Allah pilih manusia yang tidak berbohong Nabi Muhammad SAW yang sangat amanah dan amanahnya pun dikasih mukotimah dari awal sebelum menjadi Nabi pun sudah diberi gelar Al-Amin seperti itu kemudian bahasanya fasih Nabi Muhammad kalamnya paling fasihnya orang berbicara sehingga ini adalah kasih sayang Allah kemudahan untuk bisa diterima oleh oleh pasar gitu kalau dalam urusan jual beli, oleh masyarakat. Ini adalah tentang eh, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersifat-sifat yang semacam ini. Nanti ada ditambah sebagian ini ditambah dengan sifat fotonah, cerdas. Cerdas dan cepat nangkap. Jangan sampai seorang pengusaha menjelaskan salah lagi, salah lagi, salah lagi, salah lagi, nggak bisa beres. Ini usulan perusahaan. Dan mohon maaf, tidak boleh mengiaskan Allah dengan ini hanya untuk menggamblangkan saja, menggambarkan, begitulah. Walillahil matul a'la. Baik, ini saja yang bisa kami hadirkan insyaAllah. Kita akan bahas pada pertemuan yang lalu. Allah maha kuasa, Allah mengutus para utusan, itu tidak wajib. Tapi itu adalah boleh-boleh. Akan tapi begitulah kasih sayang Allah memberikan bimbingan kepada hamba-hambanya untuk menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan utusan itu pun memiliki sifat-sifat yang yang yang yang yang wajib kita yakini harus ada pada para nabi dan kapan kita sudah tidak yakin dengan sifat tersebut maka kita pun akan tidak bisa menerima syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini saja wallahu alam bisawaf wabillahi taufiq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tidak akan turun sampai isyrok sambil minta kepada Allah. Kemarin Imam Haddad ingatkan antara sholat subuh di majlis hingga isyrok itu adalah untuk jalbil al-arzak -ar, al al-dunyawiyah al-zahirah. Termasuk kita akan ada pemilihan presiden, semoga kita niati duduk kita sampai isyrok ini sambil memohon kepada Allah banyak baca sholawat istighfar sampai isyrok menunggu sebentar kemudian kita melakukan sholat dan kita boleh bubar semoga kita Allah pilihkan pemimpin yang baik yang bisa menjadi sebab kejayaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.